بما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس واسبابهم وتميزت باليسر والسماحة وتكبير المصالح ودفع المواد فإن فيها للضرورات أحكاما تخرج المسلم من من الهرج حينما يقع فيه فإن المؤلف أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة النهي عن التشبه بالكفر والأعاجم ونهرهم فهو بعد أن أصل القائدة ذكر أن لها استثناء فهو يذكر أن المسلم إذا واجهتها حالة يذكر معها إلى التشبه بالكفر فإنه يجوز له ذلك في حدود الضرورة ويفرض لذلك مثلا فيقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالف بالمخالفة, بالمخالفة لهم في الهدي الظاهري لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركه أحيانا في هديه الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين واطلاع إلى باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضرر أو دفع ضرر عن المسلمين وغير ذلك من المقاصد الصالحة ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك لأنها شرعت فيها المخالفة المخالفة لأنها شرعت fiha al-mukhalafatu. Kapan tasabuh dibolehkan? Tasabuh dengan orang kafir, dengan non muslim dibolehkan. Di mana mengingat bahasanya syariat Islam jaat datang dengan membawa selahun nas kebaikan untuk manusia wa islahum dan memperbaiki manusia wa tamayyazat dan memiliki karakter bil yusri mudah bersamahah dan lapang takdirul masalah dan menimbang-nimbang maslahat dan mencegah bahaya Fa inna fiha maka di dalam syariat Islam di darurat ahkama. Kondisi darurat itu memiliki ketentuan-ketentuan yang mengeluarkan seorang muslim dari harat dan kesempitan ketika dia terjatuh di dalamnya. Maka mu'alaf yaitu Ibn Taimiyah asyara mengisyaratkan pada perkara yang penting fima alat berkaitan dengan masalah larangan tasabu dan orang kafir dan orang adam dan semacam mereka yaitu ada setelah asal al-kaidah belum menetapkan kaidah tentang haramnya tersebut dengan orang kafir dakara bahasanya belum disebutkan bahasanya kaidah ini memiliki pengecualian bahwa maka beliau Yaskur menyebutkan anak muslim jika seorang sesungguhnya seorang muslim jika menghadapi halatun kondisi yaitu rumah ahad dia terpaksa dalam kondisi tersebut untuk tasabut dengan orang kafir maka itu ya justru namun fi hudud doroh dalam batas-batas darurat kemudian ya beliau membuat permisalan atau contoh untuk itu Pemisal udah dan permisalan untuk itu pada saat ini adalah seandainya seorang muslim berada di Darul Harbi negeri orang kafir yang memerangi Islam atau Darul Kufrin Ghairi Harbi atau Darul Kufur namun bukan yang memerangi Islam maka seorang muslim di sini lam yakun tidaklah diperintahkan untuk menyelisih orang kafir fi hadis zahir dalam perilaku lahiriah. Lima alaihi karena Fidalika maka karena hal itu Minadara menimbulkan madorot alaihi atasnya Bahkan boleh jadi yustahabu dianjurkan Bagi orang itu Atau diwajibkan Aisyarikahu untuk e, Menyerupai mereka Ahyanan terkadang bihatihim abdahir dalam perilaku lahiriah. Jika dalam hal tersebut terdapat maslahah dunia, kebaikan dari sisi agama, yaitu mendakwai mereka kepada agama dan al-itilak bisa mengetahui ila batin umurihim perkara-perkara yang tersembunyi dan kesimata mata-mata ya maka menyerupai orang kafir sama persis dengan maksud untuk mengetahui data-data yang tersembunyi. Liikhbaril muslimin nabi dalik karena dia Dawul harbi. Liikhbaril muslimin untuk memberitahukan kepada saudaranya sama muslim tentang hal itu. Atau untuk mencegah bahaya dari kaum muslimin dan tujuan-tujuan yang baik yang lainnya. Suma kemudian beliau mengisyaratkan Rasanya dalam darul jika berada di darul Islam maka layajus tidak boleh syai'un mendalika Satu pun dari hal itu li'annaha syariat fiha karena disyariatkan disyariatkan fiha dalam darul Islam al mukhalafah menyelisih orang-orang kafir. Wa alaihi fi hadis suruti wal muhtarizati wal masalihi allati dzakaraha al-mu'allif yumkinu lil muslimi ayat asyabah bi ghairil muslimin litahqiqi maslahatin kubra aw litaf'i madaratin uzma wa udhifa ila dhalika alla yusahiba fi'lahu hada istihlala muharamin aw tarka wajibin aw ikhlala la yusahibu la yusahibu fi'lahu hada istihlalu muharamin aw tarku wajibin aw ikhlalun bi aqidatihi Kama anna yang bagi lil muslimi ala yusafira ila biladi ila biladin ghairi islamiyatin li ghairi darratin wa maslahatin kubra. Li anna dalika yuqi'uhu fi mukhalafati fi mukhalafatin syar'iyyatin katsiratin inda ta'amulihi ma'al kufar. Berdasarkan keterangan di atas, hadis surut wal muhtarizat Maka dengan persyaratan-persyaratan ini Wal muhtarizat dan persyaratan wal masalah dan dan kemaslahatan yang disebutkan oleh mu'alif mungkin lil muslim sangat mungkin bagi seorang muslim untuk uh, boleh tasabuh dengan non muslim jika dalam tasawuf tersebut tahqiq mewujudkan maslahat yang sangat besar atau mencegah bahaya yang sangat besar. Namun, udhifa ila dalika perlu ditambahkan untuk itu eh, la yusahibu fi hadha tidaklah dia ya ketika melakukan itu ibu diiringi dengan menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib atau ikhlalun bi akidah atau merusak cacat merusak akidah ini tidak diiringi bahasanya ini ada satu hal yang boleh atau ini namun ini cuma sekedar dalam keadaan darurat ataupun jika di ya diiringi dengan menghalalkan yang haram tasawuf dengan orang kafir itu tidak apa-apa atau yang lainnya maka intinya tidak boleh. Namun tadi kita katakan itu boleh juga di darul kufur. Oleh karena itu yang bagi muslim kan tapi tidaklah boleh bagi seorang muslim Alaihissalam. tidaklah berpergian e, negeri yang bukan negeri Islam bukan negeri yang mayoritas negerinya negeri kaum muslimin dihairi doroten bukan karena faktor darurat cuma untuk jalan-jalan cuma untuk belanja cuma untuk e, mencari ilmu masalah ilmu tersebut ada di negeri muslim kalau ilmu tersebut juga ada di negeri muslim sama tidak ada tidak ada bedanya maka tidak boleh <laughs> li'ana dalika kenapa Di li'ana dalika karena hal tersebut menjerumuskan seorang muslim di mukhalafatin syariah kasirah dalam penyimpangan terhadap aturan-aturan syariat dalam jumlah yang banyak yaitu ingin amuli ketika dia berinteraksi مع الكفار وكما الموضوع الثاني نوع في الأعياد والاحتفالات البدئية إن مسألة الأعياد والاحتفالات البدئية من أشد البدئية البدئية من أشد آه، من أشد وأخطر من أشد وأخطر ما من أشد وأخطر ما تشاهل في في فيه المسلمون بعد القرون بعد القرون الفاضلة. بعد القرون الفاضلة. بعد القرون الفاضلة فقد سار كثير منهم إلى تشبه بالأمم الأخرى في أعياد في, في أمم الأخرى بأمم بالأمم الأخرى في أعيادها واختلاف واحتفالاتها فأحدث بعضهم فأحدث بعضهم بدعة بدعة الخلاف بالمولود النبوي بالمولد النبوي والاختلاف والاحتفال بليلة بليلة الإسراء المعراج وهذه الأعياد الوطنية وهذه الأعياد الوطنية وهذه الأعياد الوطنية وهذه الأعياد الوطنية والقومية التي تزداد يوم التي تزداد يوما بعد يوم بين المسلمين وغير وغيرها إن وغيرها إنما هي من الأغلال من الأغلال والأسار التي التي ابتليت بها الأمم بها الأمة آه، بها الأمة الإسلامية وما أنزل الله بها من سلطان لذلك نجد أن المؤلف رحمه الله أطال في مسألة الأعياد في المسألة الأعياد البدئية بل إنه أشار في أول الكتاب كما ذكرت أنها هي سبب تأليف الكتاب وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها جاء تابعا له فقد بين أن الله تعالى لم يشرع للمسلمين إلا عيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأعياد سواء سواء كانت أعيادا جديدة أو أعيادا قديمة تحيا كما بين أن مسألة الأعياد من المسائل من المسائل الشرعية التبعي تبع تعبدية ta'budiyati allati la yajuzu al-ibtida'u fiha wala wala wala ziyadatu wala naqsu fala yajuzu fala yajuzu ihdasu ihdasu ayadi ghairi ma syara'ahu Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam hmm. tentang masalah Eid dan perayaan yang bid'ah. Sesungguhnya masalah Eid hmm. dan perayaan bid'ah min asyad wa akhtar termasuk yang kotor sangat berbahaya asat yang paling e, keterlaluan tasahala fihi al muslimun kaum muslimin bermudah-mudah tentangnya setelah turun al fadilah kita generasi emas Islam Fakat syara bersegera banyak dari kaum muslimin ila tasabuh bil umam ukhra untuk tasabuh dengan umat-umat yang lain dalam aid-aid mereka dan perayaan-perayaan mereka. Maka sebagian mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi, perayaan malam Isra dan Mi'raj. Demikian pula al-ayat al al-wataniyah al al-qaumiyah. Dengan pula hari-hari eh, nasional kebangsaan hari Kartini, hari Ibu, hari Pahlawan, hari yang hari-hari hari-hari ini tasdadu yaman ba'da bertambah e, hari demi hari ada hari lingkungan hidup ada hari aib tambah lagi hari apa hari kehutanan atau hari apa lagi setiap tahun itu mungkin bertambah dari narkoba ya setiap tahun bertambah tasdat <laughs> yaman tak yamin penal muslimin ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan yang lainnya inamahia pada akhirnya adalah al-arlal dia adalah belenggu wal asar dan turban yang menimpa ke umat Islam satu yang ma'an salobia min sultan Allah tidaklah menemukan dalil tentang kali kali itu Hah? Hah? Hah? Hah? itu Lidzalika kalau karena itu najis kita dapatkan mu'alif lah memperpanjang di masalatil ayat tentang permasalahan hari raya yang bid'ah. Bahkan Inal Asyara Mu'alif menjelaskan di awal kitab Bagaimana telah kusebutkan bahasanya Permasalahan ayat adalah sebab takliful kita Sebab ditulisnya kitabnya, ini Sedangkan permasalahan tasabuh yang lain adalah sejak atabiah ada permasalahan tambahan atau derivat laha bagi permasalahan ayat. Dan beliau jelaskan bahwa Allah Ta'ala tidaklah mencariatkan untuk kaum muslimin kecuali dua ayat yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan Rasulullah SAW melarang e, membuat ayat, ya, mengadakan ayat, baik itu adalah ayat-ayat baru yang dulu tidak ada atau ayat-ayat yang kodimah, ayat yang sudah kuno yang tuhya dihidupkan kembali. Bagaimana beliau menjelaskan bahasa permasalahan ayat atau termasuk permasalahan syariah ta'abudiyah ya, Permasalahan ta'abudi Itu bukan permasalahan eh, adat, bukan permasalahan ala ya. Non ta'abudiyah sehingga karena dia permasalahan ta'abudiyah la yajuz al-ibtida tidak boleh mengadakan kita di dalam tidak boleh menambah tidak boleh mengurangi. kalau itu maka tidak boleh mengada-adakan ayat yang selain apa yang Allah syariatkan dan disyaratkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. كما بين أن كل اجتماع اجتماع عام يحدثه الناس ويشهدونه في زمان في زمان معين أو مكان معين أو هما معا فإنه عيد كما أن كل كما أن كل آثار آثار من الآثار القديمة أو الجاهل أو الجديدة يحييه الناس وير آتونه ويرتادونه فإنه يكون عيدا وذلك كأسواق كأسواق الجاهلية وآثارها وأو وأوثانها فقد فقد كان للناس قبل, قبل الإسلام أعياد زمنية ومكانية كثيرة وكلها حرمها حرمها الإسلام وأما وأماتها وشرع للمسلمين عيدين فقط فقد دلت السنة فقد دلت السنة على ذلك بوضوح وجوه بوضوح آه، وصراحة وصراحة كما دل عليه فعل المسلمين فعل المسلمين في صدر الإسلام آه، وإجماعهم وإجماعهم وإجماعهم وما وما وما أثروا عنهم من النهي عن عن ذلك وتحذير منه أكثر من أن يخطأ أن يخطأ وقد ذكر المؤلف الكثير من كثير منه, كثير منه فإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن ما شرع ما شاء ما شاء ما شاء بين المسلمين بين المسلمين من أحيان واختبالات لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل نهي عنه بل نهى بل نهى عنه ولم يكن ولم يكن الصحابة ولم يكن الصحابة ولا التابعون خلال القرون خلال القرون الفاضلة يفعلون ذلك بل كانوا ينهون عنه ويحذرون ويحذر ويحذرون من الوقوع فيه فهذا يكفي في في الحكم على الحكم في الحكم على هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة بأنها رخيصة من من الدسائس المبطلين وغفلة وغفلة وجهل من أكثر المسلمين مهما ب- تغرها مهما بر بررها الناس ور- ورضوها وردوها وتسموا والتمسوا والتمسوا والتمسوا والتمسوا لها الفتوى والت- والت- والتأويلات التي لا لا تستند لا تستند إلى كتاب الله وسنة رسول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kama bayana sebagaimana Mu'alib menjelaskan bahasanya setiap perkumpulan Itu adalah perkumpulan amin Yang umum Melibatkan banyak orang Yusti suha anas yang dibuat-buat oleh manusia Baik tadunahu Lalu mereka membiasakannya Di zaman yang mu'ayyan Pada waktu tertentu atau tempat tertentu Atau dua-duanya ma'an sekaligus maka itulah yang disebut aid ya, unsur pokok aid itu adalah istimak dan rutin jika sesuatu itu mengandung unsur istimak dan bersifat dauri bersifat rutin maka itulah aid istimak dan dauri kama anakula asarin bagaimana setiap atau semua situs dari situs-situs kodimah dari masa silam ada perambanan Borobudur apa, kerajaan apa asal kodimah awil dah atau monumen ah, monumen monumen baru bikin monumen ini monumen itu monumen perang ini monumen perang itu asar dah yuhihan nasu yang dihidup-hidupkan oh, oleh manusia Wirtadunahu dan mereka sering mendatanginya fa'inna yakunu aidan maka itu adalah aid salah satu makna aid adalah iksaru ziarah dan satu gitu makna aid di samping tadi adalah iksaru ziarah adalah yang dikunjungi itu aid untuk tempat salah satu makna untuk aid untuk tempat dan jika satu tempat itu rutik sering dikunjungi meskipun tidak rutik meskipun tidak pada bulan tertentu kalau dikunjungi pada bulan tertentu maka itu id-nya adalah id tempat dan id zaman berkumpul jadi satu kalau untuk id makan itu pengertiannya adalah iksar usia. kalau yang tadi istimewa dan eh, pada waktu tertentu itu berlaku untuk pengertian id zaman atau id zaman dan makan sekaligus ataupun it makan maka maknanya adalah uh, sering dikunjungi meskipun tidak pada waktu waktu tertentu oleh karena itu Nabi berdoa Allahumma la taj'al qabri bukan aidan ya janganlah jadikan kuburku sebagai aid maknanya kata para ulama itu menjadikan bahan kunjungan sering dikunjung. Wadari kedua itu ke aswak jahiliyah semacam pasar-pasar di masa jahiliyah dan situs-situsnya wa wa dan berhala-berhalanya. Masa jahiliyah itu ada tiga pasar eh, yang terkenal Abdul Majid pukat, Pukat Abdul ada, sama Pelajaran adat atas Ukas Abdul sama tidak, waktu ini ya dihidupkan lagi oh, ini dulu di sini aswak ini pasar ukas di sini padahal sudah orang nggak nggak memakainya sudah hidup hidup Fakatkan alinas maka manusia sebelum Islam memiliki id zaman dan id tempat yang banyak. Seluruhnya diharamkan oleh Islam dan dimatikan. Dan Islam secara am mensyaratkan untuk kaum muslimin dua id fakat Wakalat sunnah dan sunnah telah menunjukkan hal tersebut yaitu haramnya dan haramnya -it tersebut diwudunya dengan jelas wasorahatan dan terang Bagaimana ditunjukkan oleh perbuatan kaum muslimin di awal-awal Islam dan ijma kaum muslimin awal-awal Islam. Wama usira dan apa yang dinukil dari mereka dengan nahi berupa larangan andali dari itu dan tahdir dan hal itu terlalu banyak untuk disebutkan untuk dihitung. Maka bisa kalau mu'alif dan mu'alif menyebutkan di kitabnya ini Al-Kafir Terang yang sangat banyak dan ini Maka jika kita telah mengetahui hal ini Dan kita mengetahui bahasanya apa yang sa'a Terkenal di antara kaum muslimin berupa id dan perayaan Bukanlah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasul melarangnya Demikian pula tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabi dan tabiin Kilal turun al al fadilah selama kita generasi utama Islam generasi utama umat Islam di dalam mereka ya yaf'aluna dzalika melakukan hal itu bahkan mereka melarangnya dan mereka mengingatkan jangan sampai terjumus ke dalamnya pada maka ini yang sudah cukup untuk memberi hukum, untuk memberikan vonis terhadap hadil ayat, id-id dan perayaan-perayaan al muhdasa yang dibuat-buat ini. Bahasanya perayaan ini adalah dasi satu min dasa isil mubdilit. Adalah infiltrasi satu hal yang disusupkan oleh mubdilin ahli batil. Ini adalah hasil dari kelalaian dan kebodohan mayoritas kaum muslimin. Bagaimanapun, para roha berusaha dibenarkan oleh banyak orang dan mereka ridho dengannya dan mereka mencari-cari untuknya untuk itu sebagai fatwa dan otak atik yang latasan itu tidak bersandar pada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Pak Ayu Pak Ayu أصل ولم يؤهد في أصل الصحابة والقرون الطويلة فإن مقام على الباطل ويقال لمن فعله أو أحله هاتوا برهانكم إن كنتم من الصالحين ولم يجدوا إلا قول من وسلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإن أقوى حجة وإن أقوى حجة hujjatin حجة يستند إليها يستند إليها mutasyabbihuna المتشبثون بهذه الأعمال والاحتفالات المبتدئة قولهم بأن ذلك خاصة الاحتفال بالموت مما تحارب عليه المسلمين وعلمه وعلمه وعلمه ورضيه كثير من علماء المسلمين المختلفين واجتمعت عليه الأمة وهي لا تجمع على ضلالة بل قال لهم هذه دعوة واهية دعوي واهية لأنها أولا لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا لم يتعارف لم يتعرف على ذلك جميع المسلمين ولم يرضوا جميع العلماء بل ولا المعتبرون منهم مؤتبرون منهم ولم تجمع عليهم أمتي ولم تجتمع ولم تجتمع عليهم أمتي فإنهم منذ أن تحدثت هذه المبتدعات مبتدعات مبتدعات إلى اليوم لا تزال طائفة من الأمة تنكرها وتبين للمسلمين الحق وتن- وتنصح للأمة وترشدها إلى الطريق المستقيم الذي سن- سنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك وسلكه الصحابة وسلف الصالحين وما دعوت da'watul وما imami دعوت الإمام Ahmad bin أحمد بن حنبل ثم الإمام أحمد بن تيمية ثم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وسائر أئمة أهل السنة والجامعة بخافية بخافية على أحد ولم يفعل ذلك الصحابة ولا التابعين ولا ولا الأمة walal a'immatul الأئمة في القرون الطاولة كالأئمة الأربعة وسائر أئمة huda أئمة الهدى المهتدين ya Fa'ayu ayat maka setiap ayat dan perayaan laisa yang tidak ada tidak memiliki dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW aslun dasar walam yu'had dan tidak dikenal di masa sahabat dan kurun fadilah dan generasi utama fa'inama koma alil fatih maka ini adalah perayaan yang tegak di atas satu hal yang batil dan dikatakan pada orang yang mengerjakannya atau membolehkannya datangkan bukti kalian dalil kalian ingkum tumsodikin kalian benar dan mereka tidak akan menemukan kecuali perkataan orang-orang yang mendolimi mereka sesungguhnya kami dapatkan nenek moyang kami ala umat yang di atas suatu agama wa inna ala asarin dan kami dengan jejak-jejak mereka muhtaduna mengambil petunjuk Dan hujan yang paling kuat yang jadi yastanid ilaiha bersandar padanya al mutasyabbitsuna orang-orang yang berpegang teguh dengan id-id ini dan perayaan-perayaan kita ini ada perkataan mereka bahasanya id-id tersebut terutama istifal bin maulid perayaan atau peringatan maulid nabi ini adalah sesuatu yang sudah menjadi orf kaum muslimin sudah jadi orf alimahu wa mengetahuinya dan ridho dengannya banyak ulama kaum muslimin yang muktabak. Bahkan Islam alil ummah kata mereka umat Islam sepakat menerima maulid Nabi. Dan umat tidaklah sepakat di atas kesesatan. Maka jawaban untuk mereka ini adalah klaim yang lemah. Wahia. Kenapa? Yang pertama, karena klaim ini tidaklah bersandar pada dalil syar'i dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian lam Araf ala zalika tidaklah menerimanya jami'ul muslimin semua kaum muslimin. Tidak pula riba dengannya semua ulama. Bahkan wala al-mu'tabaruna minhum. Tidak pula orang-orang yang teranggap di antara para ulama. Bal Eh, walam tajtami alil ummah dan tidaklah seluruh umat sepakat menerima maulid Nabi. ini makasihnya munggu sejak ustuh bisa diadakan adakan perkara bid'ah ini yaitu peringatan maulid Nabi ilal yaum sampai hari ini tidak antinti sekelompok dari umat Islam tungkirha mengingkarinya dan menjelaskan kepada kaum muslimin al-haqqa yang benar dan menasihati umat dan membimbing umat kepada jalan yang lurus di jalan yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditempuh oleh para sahabat dan salafus saleh. Dan tidaklah dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Taimiyah dan dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan semua imam ahli sunnah wal jamaah di khafiyatin ala ahadin satu hal yang samar bagi seorang pun satu hal yang tidak diketahui ala ahadin oleh seorang Demikian juga maulid Nabi itu tidaklah dilakukan oleh para sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula a'immah para ulama besar dalam kurun fadilah bagaimana imam madhab yang empat atau suruh imam-imam pembawa petunjuk dan yang membab dan yang mendapatkan petunjuk yang lain. Wabirami min anna asrina hada min aswa'i usuril muslimina wa aktariha inhirafan ila annana najidu ta'ifatan minhum la tazalu bilhamdillahi tunkiru hadhil mubtada'ati wa tad'u fil haqqi wa tuhadhiru muslimina min al wuqu'i fil bidai, fa inna aktsara biladil muslimina ibtila'an bil bidai wal khurafati wasyirkiyati khasatan الأعياد والاحتفالات البدعية والبدع الصوفية والبدع التي تقام تقام حول القبور توجد فيها طائفة تنكر هذه البدع وتحاربها وترشد المسلمين وتناصحهم بعدم الوقوع فيها بصراحة وجرأة وشجاعة كجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها من الأفراد والجمعيات في كل مكان فبهذا تبطل دعوى اجتماع الأمة وحاشاها أن تستمع على ضلالة هذا بالإضافة إلى ما فصله المؤلف من وجوه أخرى في تحريم الأعياد المبتدعة والنهي عنها و وضرارها على المسلمين منها. Wafirahmi meskipun masa kita saat ini adalah termasuk masa yang paling buruk yang dialami oleh kaum muslimin dan masa yang paling banyak penyimpangannya. Akan tetapi inana kita dapatkan sejumlah dari kaum muslimin tidak anti henti dengan puji Allah mengingkari perkara-perkara bid'ah ini dan terang-terangan bila hakim menyampaikan kebenaran. Satu halnya dan mengingatkan kaum muslimin supaya tidak terjumus bila tidak dalam bisa. Karena mayoritas negeri kaum muslimin ibtilaan yang mengalami yang tertimpa ujian berupa berbagai bentuk bid'ah, profat, mitos, wasyiriah dan berbagai kesyirikan terutama kegiatan dengan hari raya dan perayaan yang bid'ah dan bid'ahnya orang-orang sufi dan bid'ah yang diadakan di sekeliling kubur tidak didapatkan di sana sejumlah kaum muslimin tungkir yang mengingkari bid'ah ini bahkan memeranginya dan membimbing al-muslimin kaum muslimin dan menasihati mereka di adamil supaya tidak terjumus di dalamnya bisa rahatin dengan terang-terangan wajuatin dan penuh keberanian kesejahteraan dan keberanian Matam Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah di Sudan dan di Mesir dan yang lainnya dengan akhlak baik individu ataupun jamiat organisasi kulim makan di setiap tempat. di Mesir dan Sudan ada satu organisasi namanya Jamaah Antara Sunnah Muhammadiyah yang didirikan itu Ahmed Al Fatih murid Muhammad Rasul Ridho organisasi yang terkenal di Mesir anti sekali dengan fitah dan syirik ulama jamaah antar sunnah Muhammadiyah sekarang yang bisa Mustafa al Adawi Ishak al Zaini itu jamaah jamaah antar sunnah Muhammadiyah Wabi hadza fatul ta'wal istima'il ummah dan dengan kepala ini batalah klaim bersatunya umat Islam wahasyaha dan mustahil dan sangat antas kami umat ini bersepakat ala dolalatin di atas kesesatan. Ada demikian pas ditambah impian yang disampaikan oleh mu'alif penulis menuju umat dari sisi-sisi yang lain menunjukkan haramnya id yang bid'ah dan terlarangnya dan bahayanya id-id tersebut bagi kaum muslimin di antaranya anal a'yada min jumlatis syara'i wal manasiki kal kiblati was salati was siyami wa laysa mujarrada adatin wa huna yakunu amru tashabbuhi wa taqlidi fiha lil kafirina ashadda wa akhtara وكذلك تصير أعياد لم يشرعها الله يكون حكما في غير ما أنزل الله وقولا على الله بغير علم وافتراء عليه وابتداء في دينه أن الآيات والاحتفالات البدعية من شرائع الكفار ومن شعائر أديانهم الباطلة المحرفة فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بما هو من خصائص الكفار وشعائرهم الباطلة أن آيات الكفار وما يفعلونه فيها مأسية li anu imma mubtadaun mubtadaun fi dinihim aslan wa imma mansukhun fil islami bahwa bimanzilati salatil muslimi li baitil maqdis Idza fa'ala al-muslimun al-qa'id al-qalila min al-a'yadil mubtada'ati fasayu'addi dzalika ila fi'lil katsiri li anna hadha amrun la dhabita lahu illa إلى شاءوا ومن ثم تقصر الأعياد وتسغل المسلمين عن عبادتهم وعن أمور معاشيهم ومصالحهم وهذا ما حدث فعلا الآن فكل بلد من بلاد المسلمين اليوم له أعياد واحتفالات بعيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآخر لميلاد الرئيس وثالث للوطني ورابع للاستقلال وخامس للإئتلاء وسادس للمرأة وسابع للطفل وثامن للأم وتاسع للرفيع وعاشر للنصر بالأخير مما لا يحصى من الآيات التي أولها قطر وآخرها طوفان بل لقد وصلت قائمة الآيات المبتدعة في فأس بلاد المسلمين ila aktsara min dalika wa fi dzalika mudahatun lidinillahi. Di antara masada dorobaya ya'id anak ayat punya ayat adalah termasuk syariat dan manasik. Status ayat itu seperti kiblat, sholat, puasa. Dan ayat itu laisa tidaklah semata-mata adat non ibadah. Maka di sini maka maka tasabut dan taklid ini adalah masalah id terhadap orang kafir. Asyadda itu lebih lebih berat dan lebih berbahaya. Tasabut dengan idnya orang kafir. Peringatan tahun baru Masehi misalnya. Wakadzalika demikian pula tasrik membuat id yang tidak Allah syariatkan itu berarti menetapkan hukum dengan selain dengan tidak menggunakan wahyu yang Allah turunkan dan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu wa dan membuat kedustaan atas nama Allah dan mengada-adakan bid'ah di sini dalam agama Allah sesungguhnya Eid dan perayaan yang bid'ah adalah termasuk syariatnya orang kafir dan termasuk syiar atau simbol agama mereka yang batil al-muharrafah yang telah diubah-ubah maka tidak boleh bagi kaum muslimin ayat tersebut menyerupai orang kafir bima huwa dalam perkara yang min isil kufar ciri khusus orang kafir dan simbol-simbol mereka yang batin Kemudian sesungguhnya idnya orang kafir dan apa yang mereka lakukan di id tersebut statusnya adalah maksiat karena etnya orang kafir tersebut atau agamanya orang kafir, Nasrani dan Yahudi cuma ada dua kemungkinan boleh jadi dia adalah satu hal yang mustada dibuat-buat oleh mereka dalam agama mereka aslan dari pokoknya boleh jadi ini asli masih ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa namun mansuhun bil Islam maka agama yang Nasrani dan Yahudi saat ini cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak mubtada, bagaimana bid'ah mereka mengadakan peringatan Isa, bid'ah mereka dengan bernyanyi di, untuk dalam rangka beribadah dan yang lainnya. Wa imaman suhun. Kemungkinan yang kedua adalah asli memang syariat Musa atau Isa namun sudah mansuh. Sudah tidak lagi berlaku di Islam dengan datangnya Islam. Sehingga minimal perayaan orang-orang kafir itu biman jelas seperti sholatnya seorang muslim ke Baitul Maqdis melakukan suatu hal yang mansuh kemudian jika kaum muslimin mengadakan melakukan al-qalil sedikit saja dari perayaan yang bid'ah fasayu'ati maka akan menyebabkan untuk melakukan banyak di karena hal ini sedikit dan banyak ini Lada bitolahu tidak ada tolak ukurnya kecuali dengan syariah. Oleh karena itu, pemirsa memakai dari sana makin banyaklah yang namanya id. Dan id ini menyebutkan kaum muslimin dari ibadah mereka dan dari perkara dunia mereka dan kemaslahatan mereka. Wahada dan inilah yang hadasa terjadi fi'lan secara real al-an sekarang. Maka di setiap negeri min biladil muslimin dan negeri kaum muslimin Al-Yama pada saat ini memiliki banyak eh dan banyak perayaan. Ada Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati secara nasional. Kemudian ada wal afar dan eid yang lain kelahiran Al-Aid Kelahiran sang penguasa Kemudian ada lil wafat Harunah sona. Ada lagi Rabi yang keempat Istiqlal, hari kemerdekaan. Yang kelima ini ada hari lil istilah Hari karena menguasai satu daerah bisa merebut kembali Papua dari Trikora bisa merebut kembali Papua kalau misalnya itu tempatnya ada lagi hari hari perempuan ada ada hari perempuan nasional dan ada hari perempuan internasional Kemudian ada hari anak. Ada hari anak internasional dan ada hari anak nasional. Ada lagi lil um, hari ibu. Yang kemudian lirabi ini untuk sebagian negara hari menyambut musim semi. Linasr dan hari kemenangan menang lawan janda atau yang lain. Mima la yuhsa satu hal yang tidak bisa dihitung dari berbagai bentuk it. Yang it, it ini awalnya adalah patron setetes air, namun akhirnya jadi angin topan. Bahwa sholat bahkan sampai imah daftar ayat mubtada'ah it, it yang bid'ah sebagian lagi kaum muslimin lebih banyak dari itu bahkan di kaum Mubin disebutkan di India itu ada 200 X tahunnya 200 hari hari ini hari ini hari ini hari ini 200 hari dan pernyataan Wabidhalika mudahatan dan ini adalah menyerupai agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dalika ma tastanzifuhu hadil al-ayatu min al amwal wal juhudi. والطاقة والأوقات التي تضيع هدرا على المسلمين في سبيل الشيطان وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنها مفتاح اللهو والعبث وال wujudi wal inhilali fi hayatil fardi wal mujtama'i fahal yabtinu ulaika alladhina la yazaluna yufihuna lil muslimina mithla hadil a'yati wal ihtifalati wa yasra'unaha lahum yas'umuna anna al-islama lam yu lam yuharrim hadha fa idza kanat عميت بصائرهم عن الدليل فهل عميت أبصارهم عن الواقع لكن من لم يجعل الله لم يجعل الله له نورا فما له من نور والجدير بالتنبيه هنا التنويه بما أنعم الله تعالى في على المسلمين في هذه البلاد بلاد السعودية حيث طهر أرضها وأهلها بحمد الله من هذه الأعياد وغيرها من البدع التي تقام حول القبور ونحوها ولا تزال البدع فيها بحمد الله مقبوتة بقوة العقيدة وقوة الهجة وقوة السلطة وذلك من آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المباركة وهذه نعمة من نعم الله عليها وعلى جميع المسلمين يجب أن تشكرها وترعاها وتحافظ عليها وتعود عليها في النواتج ونسأل الله تعالى أن يوفق أولي الأمر في هذه البلاد للمحافظة على هذه النعمة يرعوها حق رعايتها ويأخذوا على أيدي السفهاء الذين يحاولون إيقاع المسلمين في هذه البلاد بما ابتلي به غيرهم من البدع والمخالفات والانحرافات. وإضافة تتابع لكي ila zalika di samping bahaya-bahaya tadi adalah apa yang dihabiskan. Hadil ayat, ayat ini menghabiskan amwal, harta, kesungguhan, watokot, kekuatan, dan waktu. Yang itu semua tudoya disia-siakan hadaran sia-sia atas kaum muslimin di jalan setan. Dan menyibukkan mereka dari mengingat Allah dan sholat dan berbagai furud hal-hal yang wajib dan yang wajib yang Allah syariatkan dan yang diajarkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anaha bagaimana ayat-ayat tersebut adalah miftahul lahwi adalah kunci menuju hal-hal yang sia-sia wal apa sia-sia wal mujun eh, dan eh, hal-hal yang memalukan, hal-hal yang tidak terlalu porno perempuan pornografi wal inhilal bahkan di oh, di Bali ada hari Bali ya, orang kafir wajar pemuda dan pemudi jadi satu tempat kemudian hari cium masal Nanti kurang lebih intinya itu nanti ini perempuan ini bang jalan ini lalu laki sepanjang dan ada acara apa nanti dan nah, nah itu dihidupkan lagi itu aslinya apa adat masa silam masa kerajaan kerajaan itu mati sekarang dihidupkan kembali wal inhilal dan uh, lepas dari norma fi hayatil fardi tidak menghiraukan norma dalam kehidupan individu dan masyarakat maka apakah uh, maka tidakkah Yaftin uh, eh, mengetahui ulaika mereka mereka yang terus menerus membolehkan kaum muslimin dengan ed-ed ini dan perayaan-perayaan ini bahkan mensyariatkan id-id ini untuk kaum muslimin dan mereka mengira bahasanya Islam tidak mengharamkannya maka jika buta pandangan hati mereka tentang dalil tidakkah buta pandangan hati mereka anil wati dengan realitas akan tapi siapa yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya maka dia tidak akan punya cahaya jadi dan nampak e, seyukianya Bitan diingatkan di sini Tanwih mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin di negeri ini yaitu negeri Saudi di mana Allah berikan buminya dan penduduknya dengan puji Allah dan berbagai et ini dan tidak bid'ah yang lain yang tukamu diadakan di sekitar kubur dan semacamnya dan tidak henti-henti bid'ah di sana dengan puji Allah adalah e, makbutatan e, baca ditekan di ini tidak bisa apa-apa dikuatil akidah dengan kekuatan kekuatan akidah kekuatan hujah dan ini yang penting kuat sumpah kekuatan sumpah kekuasaan Wadhalika dan itu adalah di antara hasil dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berkah dan dan ini adalah di antara nikmat Allah atas negeri ini dan untuk kaum muslimin secara umum sehingga kaum muslimin masih punya kiblat untuk dalam dalam menerapkan agamanya agama bukan hanya secara teori realitanya kok nggak ada di sekeliling kanan kiri ini kok kanan kiri kok nggak ada semuanya cuma ada di kitab kan maka ya meskipun cuma ada di negeri bagian kaum muslimin itu satu satu nikmat untuk kaum muslimin Yajib wajib bagi umat Islam untuk mensyukurinya dan menjaganya dan untuk hafid menjaganya dan menggigitnya dengan gigi gerahan kuat-kuat kami minta, kita minta kepada Allah agar memberikan taufik kepada para penguasa di negeri tersebut untuk menjaga nikmat tersebut dan menjaganya hakari ayatnya dengan sebenar-benar penjagaan dan yakhudu dan menghalangi tangan-tangan orang-orang bodoh yang berusaha untuk iqa mendudukkan kaum muslimin di negeri ini ke, dalam hal-hal yang menimpa uh, eh, gairahum negeri-negeri yang lain yaitu bid'ah mukhalafat penyimpanan dari syariat dan penyimpangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.